الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد من أسماء الله تعالى Al-Hasib Ada juga yang menyebutkan Al-Hasib Nah disebutkan di dalam Al-Quran dua bentuk ini wa kafa bina hasibin wa kafa hasiba. Nah, ini dua-duanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kedua nama ini dan anak cuma memasukkan yang satu al-hasib al -hasib. Cuma mungkin apa pandangannya seperti yang lalu hasib itu simfail dari hasaba ya sibu isim dan al-hasib ini bentuk mubalaghah nama ini semakna dengan nama Allah menurut sebagian ulama di antara nama-nama Allah itu juga ada Al-Kafi Al-Kafi seperti disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? Nah. Alaysa Allahu bikafin 'abdah Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Nah. Ini dia mereka memasukkan nama Allah Al-Kafi di antaranya adalah dalil ayat tersebut dalam surat Az-Zumar. Tapi ternyata sebagian ulama mengartikan al-hasib ini sama dengan al-kafi. Bagaimana nanti kita lihat dalam secara luawi. Makna secara bahasa al-hasib dari kata hasaba yahsubu hasban wa hisaban wa husbanan wa hisabatan hasaba yahsubu hasban hasaba yahsubu hasban wa hisaban wa husbanan nah, wa hisabatan itu ada masdarnya beberapa bentuk hasban, hisaban, husbanan, hisabatan. Jadi jangan menganggap itu dari kata-kata yang berbeda. Asalnya dari kata hasaba yasub Yang artinya, ya ini dikatakan dia hasabtuhu idza adadtuhu. Hasabtuhu idza adadtuhu. Adada ini sukun dal yang kedua, tuhu yang artinya ini kita menghitung hitungnya adada atau ada yang adda ada tu ini menghitung Kata hasabah juga kalau dia kata has, dari masdarnya hasban, hasabu itu bisa bermakna qadaru au qadru qadrun qadar yakni nilai hmm. seperti dalam kalimat yang disebutkan oleh Al-Kisai ma adri ma hasbu hadithika ma adri ma hasbu hadithika saya tidak tahu apa nilainya pembicaraanmu yakni ai qadar qadrat nam qadruhu Iya, ma adri ma qadru hadithika. Makna hasbu di situ maknanya qadar, yakni nilai. Bisa juga bermakna hasab itu uh, kemuliaan, mafakhir, kebanggaan. Kebanggaan. Seperti yang di dalam hadis kan disebutkan tungkahul mar'atu li arba' li hasabiha wa li diniha. ini itu hasab itu ini mafkharah yakni kebanggaan kedudukan kemuliaan Kemudian dari kalau ada wazan hasabah itu maknanya dari juga kan Bapak bisa nanti kembalinya ke kata ini juga al hasbu minal hasbu atau minal min, apa min al hasbu dari kata al hasbu yang artinya sama dengan addada atau adda wal ihsa nah, menghitung mencatat nah, oh, dengan rinci nah, atau memeriksa boleh dia kan seperti itu hasabtuhu muhasabah muhasabatan hasaba yuhasibu muhasabatan ini menghitung-hitung memeriksa mencatat Nah dari sini juga terambil kata eh tasib yang sering kita ucapkan kalau kita takziah. Isbir wahtasib. Apa? harapkan paha, pahala. Ihtasib. Nah. Nah, kalau dia bermakna seperti tadi dikatakan bahwa di antara apa namanya sebetulnya sebagian mereka memasukkan di antara al asmaul husna itu al kafi. Sebagian ulama menyatakan bahwa al hasib itu maknanya al kafi. Jadi mereka nggak mau masukkan lagi. Nah, di antaranya Syekh Muhammad bin Salam Taimin. Ya, beliau tidak masukkan al kafi sebagai bagian dari al asmaul husna. nah, itu dia diambil dari kata ahsaba makna dari naam ahsabani asyai'u ahsabani asyai'u artinya kafani kafani ini mencukupi aku sesuatu itu jadi yakfini atau kafani ya Kemudian kalau diambil dari kata nah itu tadi ya bisa bermakna apa seperti itu tadi. Misalnya kalimat buka dirhamun. buka dirhamun. Itu artinya yakfika dirhamun. Atau kafaka dirhamun. Cukup bagimu satu dirham. nggak usah banyak-banyak. Nah, diambil dari ini diambil dari firman Allah. Nah, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Nah, hisaba di sini ai kafian. Kafian yang memuaskan yang mencukupi. Nah. Nah. Itu dia termasuk dalam kalimat ini nanti ahsabahu min kulli syai. Nah, ahsabahu min kulli syai. Artinya dia a'tahu hasbah. A'tahu hasbah. Nah, ahsabahu min kulli syai'in. Artinya a'tahu hasbahu. Ahsabahu min kulli syai. Ahsabahu dari segala sesuatu. Artinya eh, a'tahu hasbah. Berarti dia seseorang memberikan kepada orang lain apa yang mencukupi mencukupinya. Jadi ahsabahu min kulli syai artinya aku mau apa dia eh, si A memberinya segala sesuatu yang mencukupi dia. Nah. Nah, itu juga yang sering kita dianjurkan ketika memuji hasbuk apa wallahu hasibuh wallahu hasibuh. Nah. Cukuplah Allah yang tahu tentang dia. Jangan memuji orang di depannya kalau khawatir nanti timbul ujub. Nah, buat dia jadi besar kepala. Nah, jatuh ke dalam nah. kejelekan tidak boleh dan itu juga dilarang oleh Rasulullah seperti seorang yang menyembelih saudaranya, memuji dia di depannya. Nah, di belakang dia, kita pun nggak tahu tentang dia. Maka diajar, wallahu hasibu. Cukuplah Allah yang tahu tentang dia. Nah, nah Mana al-hasib? Nah, menurut Ar-Raghib dalam Al-Mufradat al-hasib yaitu sama dengan al-muhasib. Artinya man yuhasibuka. Al-hasib secara ini masih wal muhasib adalah man yuhasibuka. Ini al-hasib. Berarti yang menghisap anda, yang menghisap kita. kemudian diungkapkan, ya, artinya dijadikan kalimat ini untuk ungkapan yang semana yaitu al-mukafi bil hisab yang mencukupi dengan perhitungan. Berarti al-hasib itu sama dengan al-mukafi bil hisab. Mukafi kalau kita mungkin secara anu kan Paham antum artinya mukafaah kan? Mananya mukafaah? Nah, mukafaah itu kan istilahnya imbalan ya. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, mukaf ini al-hasib itu al-mukafi bil hisab. Nah, apa antum artikan mukafaah di situ? Nah, al-mukafi bil hisab. Yang memberikan balasan dengan perhitungan. Bisa diterima ini Ya, nah yang memberi balasan dengan perhitungan. disebutkan di dalam Al-Quran kalau nama Al-Hasib itu dalam bentuk jama' ya, dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-An'am. Ala lahul hukmu wa, il, wa, huwa asra'ul hasibin. Ala wa nam. Lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah kepunyaan Allah hukum itu dan dia sangat cepat dan dia adalah secepat-cepat penghitung. Nah, yang menghitung itu yang paling cepat adalah Allah. Jutaan gitu, makhluk, tidak ada yang luput, tidak ada yang lolos. Dan itu ketika nanti persidangan nah, miliaran manusia dihitung satu persatu. Wahwa asraul hasibin. Wa qauluhu wa kafa bina hasibin dalam surat Al-Anbiya. Nah, ini dua nama ini dalam bentuk al-hasib itu dalam bentuk dua ayat ini. Jadi sebagian mereka menjadikan makna al-hasib ya ah, apa kata al-hasib itu di dalam makna al-hasib karena al-hasib itu isim fa'ilnya. Nah, dari kata Hasabaya Hasibu, hasiban. Nah, Adapun hasib itu dikatakan dia sebagai nama Allah yang mutlak ya, maha yang salah satu di antara al-asmaul husna. Faqad warada salah marrat. Nah, itu disebutkan dalam tiga tempat. Wa kafabilahi billahi hasiba. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, wa kafabilahi hasiba itu di dua surat, surat An-Nisa, surat Al-Ahzab innallaha kana ala kulli syai'in hasiba itu dalam awal-awal surat An apa di tengah-tengah surat An-Nisa. Nah, itu secara bahasa wa kafabillahi hasiba. Nah. Baik. Nah. Kata Az-Zajjad, salah satu di antara yang menafsirkan Asma'ul Husna, kitabnya Maqbu, tapi mungkin sulit kita mendapatkannya. Itu mengatakan boleh Al-Hasib itu bermakna tadi ahsabani syai'. Apa tadi? Ahsabani syai' kafa kafani yakfini mencukupi. Nah, ini yang diambil oleh mereka sehingga disebutkan dalam sebagian nama risalah nah, bahwa al-hasib itu huwal kafi. Al-hasib huwal kafi. Al-kafi. Al-hasib huwal kafi alladhi kafa ibadahu. Alladhi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum yang mencukupi hamba-hambanya semua yang menjadi nah, kepentingan mereka. Menjadi urusan mereka. Allah yang mencukupinya. Ini mungkin mereka ngambilnya dari mana? Alaihissallahu bikafin abdah. Nah, min umuri dinihim wa dunyahum. Dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Nah, Allah mudahkan untuk mereka semua yang menjadi yang mereka perlukan. Allah memudahkan untuk mereka semua yang mereka butuhkan. Nah, tentu hmm, termasuk seiring kan? Kalau Allah memudahkan sesuatu yang menjadi kepentingan mereka, kemaslahatan mereka, berarti Allah juga menjauhkan dari mereka yang merugikan mereka. Nah. Dan termasuk di antara makna-makna Al-Hasib nama yang sudah lewat yaitu Al-Hafidh. Nah, Al-Hafidh nah, dengan makna yang kemarin. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya ahsahullah wa nasuh. Allah mencatat ya, seperti tadi kan maknanya tadi di atas al-ad wal ihsa. Di antara makna ah, al-hasbu. Ini maknanya apa? al hab al-hif, al-hafif. Nah, seiring ya, apa? Nah, sejalan dengan nama Allah al-hafif. Ini Allah mencatat, menjaga, menghitung-hitung amalan-amalan tersebut. Nah, Nah, kalau dia bermakna al-kafi, Nah, Al-Kafi yang artinya tadi sudah yang disebutkan di atas yang Allah mencukupi semua yang menjadi kepentingan atau urusan hamba-hambanya dalam urusan dunia maupun akhirat. Itu ada dua. Al-Kafi dalam bentuk kifayah yang amah dan kifayah yang khasah. Yang amah, yang umum, ini terhadap seluruh makhluknya. Dengan mewujudkan mereka memberikan mereka bantuan, membekali mereka dan menyiapkan untuk mereka berbagai sebab yang mencukupi mereka. Adapun kifayah yang khasah ini dikatakan sebagai boleh dikatakan enam balasan istimewa untuk orang-orang yang bertawakal ini kifayatullah ta'ala lil mutawakkilin. Lil mutawakkilin. Artinya Allah menyediakan dirinya untuk menjamin, mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Menjadikan dirinya mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita semua hafal. Nah, siapa yang tawakal kepada Allah maka cukuplah Allah bagi bagi dia. Maka apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqat tawakkul dengan sebenar-benar tawakal. Bagaimana dia bertawakal kepada Allah? Ya'tamana biqalbihi. Bersandar dengan hatinya. Ala rabbihi kepada Rabbnya i'timadan qawiyan kamilan. Dengan penyandaran yang sempurna pasrah total. Wah, alangkah sulitnya. Baik itu untuk mendapatkan maslahat, kemanfaat atau menolak mudarat. Kuat kesikohannya kepada Allah. Bersih dan jujur lurus, baik zannya kepada Allah. Pasti dia akan mendapatkan kifayah yang sempurna. Penjagaan kecukupan yang sempurna dan Allah jadikan dan sempurna semua keadaannya dan diluruskan pula dia di dalam ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Allah akan menghilangkan keresahannya. Allah menghilangkan pula kegelisahannya, ketakutannya, kecemasannya. Nah, Nah, lalu apa tawakul itu? Gambarannya di, di kalau mau tawakal yang sempurna itu seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal seekor burung liar. Lau tawakkalu hatta tawakul, la yarzuqan la enam la yarzuqannakumullahu kama yarzuqu at-tayr atau kama qala alaihi salatu wassalam taghdu khimasan wa taruhu saking kuatnya tawakal seekor burung lihat dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal nah, jadi burung liar jadi burung liar keluar rumah dalam keadaan kosong temboloknya habis tadi malam dan sorenya mungkin Nah, pulang dalam keadaan isi. Pulang dalam keadaan isi. Nah, ya, betapa kuat tawakalnya. Kadang hujan, badai, atau predator yang lain, pemangsa-pemangsa, pemburu. Nah, entah dijebak, entah ditembak, dipanah, dikejar. Nah, tapi mereka tetap berangkat keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong. Nah, kok kosong? Ya. Makanan itu tidak disimpan seperti kita pagi. Nah, pagi-pagi masih bisa buka periuk, masih buka bisa magic com, Nah, burung enggak. Paginya kosong berangkat, keluar rumah, keluar sarang, ya, keluar dari sarangnya dalam keadaan dia tinggalkan anak-anaknya. Ular, binatang-binatang lain. Mengincar, dia tidak peduli. Bukan dia nggak mau peduli, tapi dia tidak pasrahkan kepada Allah. Buktinya, mereka burung-burung ini punya keistimewaan ya, disebutkan dalam mungkin para peneliti penelitian ilmiah. Mereka mampu mengeluarkan suara yang padahal dia di tangan kita, tapi kita tidak dengar. Induknya yang jauh itu dengar. Percaya tidak Coba antum. Pernah nyoba? Pernah ada nyoba? Tapi ini kata mereka diteliti betul seperti itu. Jadi dia itu burung-burung kecil itu mungkin mulutnya bergerak kita tidak mendengar suaranya, tapi induknya tahu-tahu datang. Nah ini, berarti kan dia tidak meninggalkan begitu saja anaknya terserah mau mati, karena dia betul-betul dari jauh pun. Nah, kadang nah. mungkin kena angin, jatuh, baru bentuk telur, udah mati, pecah, mati atau diincar sama burung lain yang buas, nah, ular. Nah, ya, nah, ini mereka tidak perlu tetap berangkat. Dapat sore pulang, nah, makan dia kenyang, nah, sisa yang dibawa pulang tembolok itu diberikan kepada anak-anaknya. Sudah, habis itu apa? Tidur. Tidur dia. Iya. Nah. Terus malamnya ya udah. Iya. Besok pagi nunggu makan lagi, cari makan lagi. Iya. Kalau kita malam-malam kelaparan masih bisa masuk dapur. Ya mungkin tinggal sisa super mie Indomie ya. Hmm, atau telur sebutir. Jadi. Atau kadang-kadang kalau udah habis semuanya ada kecap, ya makan pakai kecap masih kita sisakan. Ya, mudah-mudahan besok masih bisa makan. Paling gitu kan. Nah, nah. Padahal kita masya Allah mengakunya tawakal ya. Itulah. Nah, sebenarnya ya. di sini juga yang sering kita ingatkan. Ya. Nafsu kita itu yang mengecoh kita. Tawakal itu nikmat ala Allah Subhanahu wa taala fi husulil manfaah wa daf'il madarrah tawakal itu mereka sebagai lagi menambahkan yakni sidqut tawakkul sidqul i'timad seperti disebutkan oleh Syekh Sa'di sidqul i'timad betul-betul mereka nah jujur dalam meminta perlindungan pertolongan apa bersandar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Nah, disertai dengan ma'asfiqati bihi billah. Disertai dengan siqah kepada Allah. wa fi'lil asbabil ma'dzur dan menjalankan sebab-sebab yang diizinkan. Sebab-sebab yang sesuai dengan syariat dan juga hmm, dia artinya nah apa ya secara logika memang teruji sebagai sebab bukan sesuatu yang janggal aneh misalnya kan orang kadang-kadang eh, apa seperti orang yang ingin mencari kekuatan menolak kelemahan rasa sakit pasang susu misalnya ya yeah. akar bahar atau apa itu apa ini biar nggak sakit apa hubungannya kan gitu nah <clears throat> kalau rukia terus madu Habatus sauda. Kay, ini kan ada secara empiris, secara pengalaman ataupun penelitian kan bisa dibuktikan itu sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan kesembuhan, kan gitu. Nah, baik. Nah, di sini disebutkan. Nah, Itu dari tawak, tawakal sidqul i'timad ala Allah. Jujur, betul-betul dia dalam keadaan bersandar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat disertai dengan siqah kepada Allah dan menjalankan sebab yang diizinkan. Jadi tidak menafikan usaha Tawakal tapi nggak pernah usaha, ini juga halal. Usaha tok tapi nggak pernah tawakal, ini juga bahaya. Mengandalkan nah, terlalu pede. Nah, ini yang hati-hati. Nah, mereka yang betul-betul sidukul i'timad ini tidak melirik layal tafid ilal asbab. Dia tidak akan bertumpu kepada sebab. Kenapa? Yang dia bertumpu kepada yang menciptakan dan membuat itu jadi sebab kepada Allah Allah. Banyak sebab itu. Kadang-kadang kita terlalu apa namanya merasa diri pintar. Merasa diri pandai. Ya seputar itu juga merasa diri ahli. Nah, entah itu dalam bentuk kecukupan dalam yang lain lah semuanya. Apa ya perasaan-perasaan yang bagus, ketelitian atau kecerdasan, ketekunan, keuletan, kegigihan, apalagi semangat kerja yang tinggi, pantang mundur. Nah, ya, nah cerdas melihat peluang. Nah, nah itu semua apa namanya sebab, tapi bukan itu yang jadi andalan. Nah, sehingga ketika dia terjun dalam satu apa namanya menjalan menghadapi satu perkara atau satu keadaan kalaupun berhasil tidak membuat bangga kalaupun gagal tidak membuat kecewa ya nah Lihat, tapi tetap bersandar pada Allah. Sehingga tidak menganggap besar apa yang dilakukan. Tidak menganggap besar apa yang dilakukan. Nah, kalaupun berhasil, tidak menganggap besar. Nah, para ulama kita pun juga mencontohkan diantaranya Syekh Mukbil rahimahullah juga seperti sering kalau kita lihat hasil yang beliau perjuangkan 20 tahun lebih setelah beliau dikeluarkan dari Saudi karena dicurigai bergabung dengan Juhaimaniyah padahal tidak beliau bahkan menasihati mereka untuk kembali kepada um, Al-Hal nah, dan dituduh beliau bergabung dengan mereka akhirnya dikeluarkan padahal masih S2 nah, perjuangan beliau mulai dari merintis dari nol sampai kemudian berkat dakwah beliau Yaman Utara dan Selatan yang dahulunya perang komunis dengan kapitalis, yang satu dukung Rusia, yang satu dengan Amerikanya bisa bergabung. murid nah, murid-murid beliau tidak hanya di Yaman, itu juga dari luar negeri, dari Perancis, dari Amerika, nah, dari Inggris, dari Belgia, Jerman, dari Indonesia lebih-lebih. Nah, tapi beliau mengatakan, apa yang saya lakukan untuk dakwah ini? Belum ada yang saya usahakan. Merasa dirinya belum berbuat apa-apa untuk dak dakwah. Merasa dirinya belum berbuat sesuatu untuk dakwah. Nah, kita merasa diri sudah besar sehingga kalau dikritik pun juga naik keluar tanduknya. Nggak terima kita. Ini kelemahan-kelemahan kita. nah. Nah, nah. disebutkan ada yang menggambarkan gambarannya yang tawakal itu seperti anak bayi yang baru menyusu. Nah, oh, nah, itu disebutkan ada yang menukil dari sebagian orang bijak, orang yang arif, dinukil dari Ibnu Qayyim juga bahwa orang yang mutawakal itu, orang yang bertawakal itu, mutawakil, orang yang mutawakil ala Allah itu katifli seperti bayi. Dia tidak tergantung, apa namanya, tidak punya kepercayaan, tidak punya ketergantungan kecuali dengan asi ibunya. Enggak kepada yang lain-lain. senang. Nah, ini gambarannya di artinya disebutkan mereka orang yang bertawakal itu tidak ada tempat dia berlabuh kecuali Allah. Tidak ada tempat dia bertumpu kecuali Allah. Sebab minggir. Ya. Tidak ada tempat dia datangi kecuali Allah. Seperti anak bayi. Tidak ada yang dia nah, datangi kecuali asi ibu ibunya selama dia masih menyusu. Nah. yang dikatakan oleh mereka siapa yang seperti itu hubungannya bersama Allah, maka Allah akan mencukupinya dengan sempurna wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa fa huwa hasbuh. Dan kita akui, artinya kita jujur mengakui kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita membuat kita tawakal kepada Allah itu kurang sehingga rasa yakinnya untuk tercukupi oleh Allah itu juga masih sedikit dalam hati kita. Kadang kita lebih kalau tidak melebihkan itu kadang-kadang memasukkan. Artinya masih tawakal kita pada Allah tapi masih kita nah berpegang dengan yang namanya se sebab. Nah, masih menjadikannya sebagai tumpuan. Ini kelemahan kita. Ya. Nah, ini juga yang artinya Nah, dalam kondisi seperti ini kita jangan terlalu pede dengan amalan-amalan kita gitu loh. Nah, dengan amalan-amalan kita yang lain. Nah, ini amalan-amalan amalan penting dan tawakal itu amalan kalbi. Amalan kalbi, kalbi ya Baik. Dan itu semua muncul bisa kita bertawakal kepada Allah ketika kita betul-betul mengenal mengenal Allah. Beberapa nama yang sudah kita lewati itu sangat membantu untuk kita kenal kepada Allah bahwa kita tidak akan dibiarkan oleh Allah sia-sia. Alladhi khalaqa fasawwa Walladhi qaddara fahada. Allah menetapkan dan Allah membimbing kita kemana. Allah menakdirkan kita. Kulun muyasar lima khuliqalahu kata Rasulullah. Setiap orang kita itu, setiap dari kita itu dimudahkan kepada apa dia diciptakan. In kana li ahli sa'adah fayuzassar di ahli sa'adah. Kalau memang dia diciptakan sebagai orang yang berbahagia dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan ahli ahli sa'adah. Dan itu semuanya adalah nah, kemuliaan dan karunia dari Allah. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Nah, dengan kita mengenal Allah, kekuasaannya, rubiahnya, nama-nama yang sudah kita lewati, itu sebenarnya sudah banyak pengenalan kita kepada Allah. Maka kalau ingin bertawakal, belajar kita untuk tawakal seperti orang yang tenggelam, yang terapung-apung di lautan itu. Yang terapung-apung di atas sebatang sebatang kayu. Tawakalnya luar biasa tingginya. Seperti itu kita coba. Nah. Nah. Jangan nah, bertumpu dengan ataupun mengandalkan usaha kita, ya. amalan kita, apa yang sudah kita nah, upayakan, ya. Nah, mereka para a'immah. Allah Rasulullah sendiri juga menyebutkan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Bukan karena amalan itu, bukan ya. Amalan kita itu belum cukup untuk membeli surga. Nah, untuk mensyukuri satu nikmat Allah itu masih belum. Nah, maka kita memperbanyak hmm, taubat. Ya, Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid, likulli awwab Orang-orang yang selalu kembali taat kepada Allah. hafiz menjaga batas-batas Allah, hak-hak Allah. Man khasyir Rahman bil ghaib. Siapa yang takut kepada Rabbnya yang dalam keadaan gaib. Wajah bi qalbin munib. Dan datang kepada Allah dengan hati yang senantiasa kembali kepada ketaatan itu untuk mereka. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka inginkan dan di sisi kami ada tambahannya. Maka kalau ingin hmm, mewujudkan itu apa? Mendapatkan janji yang disebutkan di sini oleh Allah kembali perbanyak taubat diulangi kenali lagi makna-makna nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha agung tumbuhkan di dalam hati itu takzim kepada Allah. Nah, kalau kita hormat nah, kalau kita hormat kepada orang tua, nah, kepada yang lebih tua dari kita terutama para palabah, antum para ananda, para tulab. Kalau menghargai orang tua, sayang kepada orang tua, betapa baiknya mereka bersusah payah untuk kita. Nah, Ya, biarlah dia tidak hafalkan Al-Quran, tapi anaknya hafal Quran. Yang akan mendoakan dia, yang dia berharap supaya Allah berikan dia mahkota nanti di akhirat. Yang kalau dia sudah mati, dengan sebab anaknya, dengan apa yang dia tinggalkan, dia upayakan dan mendidikan anaknya, dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Nah, kalau seperti itu kepada orang tua, min babi aula kepada Allah. Allah yang memilihkan antum orang tua abi dan umi yang begitu baiknya. Ya. Muliakan Allah. Muliakan semua yang datang dari Allah kalamnya, syiar-syiarnya, syariatnya, batas-batasnya. Seperti yang dijanjikan dikatakan oleh Rasulullah, "Ifadillah yahfazka." Jagalah Allah, pasti Allah jaga kamu. Jaga urusan kamu dalam urusan dunia, jaga fisik kamu. Ingat kisah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam usia 80 tahun lebih yaitu bisa membanting seorang prajurit musuh dari kudanya. Kaget pasukan seorang prajurit muslim yang lain. Oh, ya Syekh, bagaimana Anda bisa seperti ini? Kami jaga badan kami di masa muda dari maksiat. Allah jaga dia untuk kami sekarang. Jaga badan itu dari maksiat. Dari dosa, telinga. Jauhkan dari semua yang tidak disukai oleh Allah. Walaupun bukan nyanyian dan musik. Dari kata-kata yang jorok. Dari kata-kata yang kotor. Dari kata-kata yang sia-sia, dusta, cerita-cerita yang tidak pantas. Jauhkan mata dari pemandangan-pemandangan yang rusak, yang tidak disukai oleh Allah. Tundukkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Pasti Allah jaga. Apalagi disebutkan kita sudah lewat dalam ad-da'wa dawa Ibnu Qayyim menyebutkan 10 atau beberapa ini faedah ghaddul basar menundukkan pandangan tajam firasat ya. ini Allah ganti ketika dia siap menundukkan pandangan matanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Allah buka mata hatinya ya Allah tidak menghalang, menghalangi atau melarang hambanya dari sesuatu yang disukai dan sesuatu dalam urusan dunia ini kemainkan untuk yang lebih baik, untuk dipilihkan oleh Allah yang lebih yang lebih baik. Mantum para tulabah para syabab, kita semua juga eh, berusaha untuk betul-betul mengenal Allah melalui nama-nama dan ini salah satu diantara kata mereka diantara Ibnu Qayyim sarana-sarana untuk menambah keimanan yang tingkat tinggi beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini itu termasuk jalan, yaitu bahkan yang jalan yang paling dekat dan paling mudah mengenal Allah melalui nama-namanya. Dan itu banyak kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, lewat satu ayat dalam ayat yang nama ini wakafabillahi hasibin wakafabillahi hasiba ingat bahwa Allah itu adalah hasib yuhasibu nah, yuhasibuna Allah akan menghisap kita. Memperhitungkan semuanya. Bahkan yang tersembunyi sekalipun. Wa in ma fi anfusikum aw tukhfuhu bihillah. Tidak takutkah kita dengan yang ayat-ayat seperti ini? Sementara mereka yang dahulunya bergelimang dengan jahiliyah, mereka yang dahulunya biasa berjudi, mabuk, membunuh, merampas, merusak kehormatan orang lain, berperang sesama mereka, menyembah batu. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah menggigil tubuh mereka takutnya kepada Allah. Ya Rasulullah, bagaimana kami ya Rasulullah? Kami siap untuk diperintahkan jihad, mengorbankan nyawa, harta, segala macamnya. Tapi turun ayat ini kami tidak mampu. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wa maafil ardu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Apapun yang kamu sembunyikan dan apapun yang kamu tampakkan dihisap oleh Allah. Kami nggak sanggup ya Rasulullah. Ini orang-orang yang dahulu biasa untuk menumpahkan darah seperti yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di hadapan Najasyi. Kami wahai baginda dulu orang-orang yang jahiliyah biasa minum darah makan bangkai, makan najis, sesuatu yang tidak disembelih dengan nama Allah. Nah, ini mereka, tapi subhanallah. Kalimat la ilaha illallah membalikkan mereka dari yang terbelakang menjadi raja-raja dalam peradaban. Ketika mereka betul-betul memasukkan ta'zim kepada Allah di dalam hati mereka. Bukan dongeng kita dapatkan. Antum baca dalam nah, walaupun dapatkan terjemahannya. Sirah sahabat, nah, tabi'in, lebih-lebih khulafaur rasyidin. Sepuluh orang yang dimasukkan masuk surga, dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya, melalui lisan Rasulullah SAW itu, itu bukan orang-orang yang diam, pasrah, udah, nah, udah dijamin masuk surga. Tapi justru mereka semakin tidak merasa telah berbuat sesuatu yang besar. Tidak merasa telah berbuat bahkan. Bahkan kata Umar bin, Khattab radhiyallahu Aku ingin kembali kepada Allah la liya wal alayya. Enggak punya apa-apa, enggak punya beban, enggak punya tanggungan. Enggak punya, enggak usah bawa pahala ataupun enggak usah enggak enam, enggak usah bawa enggak bawa pahala, enggak bawa pahala ataupun bawa nah, dosa tanggungan. Nah, ini mereka Padahal surga istana mereka sudah disiapkan oleh Allah. Nah. Ya. orang nah. Orang-orang yang luar biasa tawakalnya kepada kepada Allah. Nah. Allah hasid. Menghisap semua yang kita lakukan. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan bahkan yang tersembunyi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti justru mengatakan ya wa ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lihat semua semua yang tercatat. Ini hisab oleh Allah. Nah, dan itu dipanggil satu-satu, satu persatu di hadapan seluruh makhluk. Nah, nah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai bisikan-bisikan dalam hati itu masuk dalam catatan yang sebelah kiri kita. Nah, ashabul yasnama, ashabu shiman Malaikat yang mencatat kejelekan-kejelekan kita. Ya. Baik buah atau faedah maslakiyah mengimani nama Allah Al-Hasib ketika dia tahu dia yakin bahwa Allah adalah al-kafi yakni hasib mencukupi hambanya baik itu dalam hal rezeki maisha makanan pokok nah pertolongan, kemuliaan, kemenangan, nah, maka dia akan merasa cukup dengan bekal yang ada yang ada dari sisi Allah. Tidak melihat kepada yang lain. Dalam hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW manistakfa kafahullah azza wa jal. Man istakfa man istakfa kafa ya, tinggal nambah belak, depannya alif sin dan ta kafahullah. Siapa yang berusaha untuk merasa cukup maka Allah cukupi dia. Coba belajar, terutama antum para talabah yang masih masih bersih hati dan pikirannya. Belum banyak dosanya. Mulai berlatih untuk dekat kepada Allah. Perbanyak amaliah-amaliah yang bisa mungkin antum bisa usahakan sendirian tanpa diketahui orang lain. Mulai antara Anda, antum dan Allah. Bainak wa bainallah bainak wa bainallah. Banyak-banyak doa. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Doakan diri sendiri, doakan umi dan abi, doakan guru, doakan orang-orang tua kita, doakan pemimpin. Nah, doakan sahabat kita, saudara kita. Belajar. Dekat kepada kepada Allah, entah dalam sujud. Berusaha kali ini ber, apa? sesuatu yang sir, tapi antum dan Allah amaliyah-amaliyah yang sir. dalam kesulitan ketika enam kita enam ya bagian disebutkan oleh Rasulullah ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah kenali Allah buat Allah itu mengenal kamu ketika kamu dalam keadaan tenang kelonggaran lapang serba cukup sehat waktu banyak teruang buat nampakkan diri kepada Allah apa berada dalam taat kepada Allah berada dalam taat kepada Allah. Niscaya dan itu pasti ya'rifka fi syiddah. Allah kenali Anda dalam keadaan kita dalam kesulitan. Nah, seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Laulaka laulaka laula annahu kana minal musabbihin. Seandainya beliau bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang senantiasa bersegera kepada kebaikan, lalabitha fi batnihi la yaumiddin. Pasti dia akan terpenjara, beliau terpenjara di dalam perut ikan itu selamanya sampai kiamat. Tapi beliau adalah orang yang senantiasa fisyid firraha, senantiasa dalam keadaan tangan kepada Allah. Nah. Maka ketika dalam keadaan sulit pun beliau dikenal, diingat oleh oleh Allah. Sekarang masa-masa antum dalam keadaan raha. Dalam keadaan raha. Tenang, belum ada beban. Perbanyak, buat supaya Allah mengenal Anda dalam ketaatan, melihat kita dalam ketaatan, sekecil apapun. Biarpun orang lain tidak ada yang melihat. Yang namanya makhluk, tidak dilihat ustaz, tidak dilihat teman, musyrik, Antum bisa lakukan ini, antum merasakan hasilnya nanti. 10 tahun, 20 tahun lagi. Ketika, ketika antum sampai pada usia kami. Ketika antum sampai pada usia kami, antum buat, rasakan buahnya. Di saat-saat mungkin yang sejauh antum merasakan kesulitan menghadapi masalah yang sama, panik. Antum dengan tenang, mungkin dengan ingat pada Allah mungkin dengan menyebut nama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah kalau dalam keadaan sedih gundah ingatlah Allah seperti yang diajarkan oleh nah, ya, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha setiap dalam keadaan mungkin gelisah tidak tenang Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a beliau baca tenang hatinya cuma kita belum mengupayakan antum upayakan antum yang masih bersih hatinya belum banyak dosanya Ingat. Nah. Ustaz di sini hanya bisa mengatakan, kita hanya bisa mengatakan, fasatadkuruna ma aqulu lakum. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Nah, kalau dalam syairnya disebutkan oleh yang biasa, nah Syekh Mukbil menyebutkan satu bedilakal ayam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi berusaha jadi pemuda tua. Usia antum masih muda tapi jangkauan pikiran antum nembus sampai ke akhirat. Itu pemuda tua. Yang dipikirkannya adalah bagaimana saya nanti di akhirat. Kemudian nah, baik. Yang perlu diingatkan juga di sini beliau nukilkan ketika menyebutkan kifayah Allah untuk orang yang bertawakal mungkin terbayang oleh kita bahwa seakan-akan bahwa ketika kita bertutur tawakal kepada Allah dan merasa cukup dan langsung segera dapat. Bukan itu maksudnya. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu kan apa? Di ada wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan gitu. dalam ayat berikut-berikutnya kan Allah menyebutkan qad ja'alallahu likul nam innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ini Allah jadikan apa waktan. Allah jadikan waktu yang tidak akan mungkin terlampaui. Sekarang kita berusaha untuk tawakal, belum kok belum lihat hasilnya. Jangan berusaha berusaha jangan ceroboh, jangan buru terburu-buru. Allah jadikan waktu yang munasib. Dan Allah giring kita kepada waktu tersebut. maka jangan minta-minta disegerakan. Jadi ya, artinya jangan menganggap menganggap kok lambat sekali padahal kita sudah berusaha tawakal. Ya, itu masih dipertanyakan tawakal tawakal kita. Nah, tapi yang jelas itu tadi Nah, nah, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Berjuang, berusaha untuk senantiasa kita berada dia dalam ketaatan saat-saat kita dalam keadaan tenang. Nah, kita berusaha untuk mewujudkan mendapatkan janji yang disebutkan oleh Allah wa huwa la yukhliful mi'ad wa mayatawakal yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Ayat sebelumnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala likulli qadra usaha nah, minta kepada Allah demi bantuan untuk kita betul-betul bersandar kepada Allah dengan sebulat-bulatnya pasrah bongkoan sudah total kepada Allah nah, seperti burung-burung liar wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nama Allah al fatah Lompat apa? Ini sengaja karena mungkin ada hal-hal yang menarik nanti. Kenapa anda dahulukan? mungkin nggak berurut? Ya. Ada yang perlu yang yang mungkin perlu kita saat-saat sekarang ini. Ya. Walaupun semuanya, tetapi mungkin yang anda pandang menarik. Nah. Di antaranya seperti kemarin Al-Hasib, kemudian Al-Fatah. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk mengenalnya melalui nama nama yang maha mulia ini. Dan Allah bantu kita untuk mengingatnya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri.